Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kaum muslimin di Indonesia mencela khalifah yang mulia Utsman bin Affan sebagai pemimpin yang korup ya, dan raja pertama dalam Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebagai seorang yang licik bagaimana sikap kita terhadap tuduhan mereka Allahul musta'an wa alaihi wa liyal billah billah min dalik. Dari tuduhan seperti itu, ya. Kenapa? Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Sepuluh orang yang diberitakan berita gembira oleh Allah, oleh Nabi dengan masuk surga. Dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah 100. Ya, At-Taubah 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم التوبة ayat 100 ya orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang mereka dengan baik mereka Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah menjanji untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Itu kemenangan yang nyata. Kemudian Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi law anna hadakum anfaqa mithlahu dhahaba ma balagha mudda adihi wala sifahu Jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Seandainya ada di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak sampai satu mud dari sahabat-sahabat itu bahkan separuh. Ya, maka orang yang mencela Utsman, mencela Muawiyah, mereka pertama bisa jadi karena kebodohan tidak tahu, yang kedua karena sifat nifak, sifat kemunafikan. Ya. Dan Allah menjanjikan kepada setiap sahabat wa kullan wa husna. Kami janjikan setiap sahabat dengan surga. Ya. Kalau mau baca sejarah bagaimana Utsman dibunuh oleh Khawarij, ya, dibunuh dalam keadaan beliau baca Quran. Dalam keadaan beliau baca Quran. Dan mereka tidak bisa membantah ya apa yang menjadi argumentasi Utsman. Ya. Mereka mengatakan bahwa Utsman sholat lengkap empat rakaat duhur, sementara dia harus kosong apa jawaban Utsman? Ya karena di belakangku adalah kaumku yang masih baru masuk Islam sehingga tidak menganggap sholat duhur cuma dua rakaat sehingga aku sholat empat rakaat. Ketika terkait dengan harta-harta itu bukan harta negara itu harta pribadi dia. Ya. Itulah para jemaah. Nah, tapi sejarah dibalik. Maka dalam membaca sejarah ya kita hati-hati ya dalam membaca sejarah. Tapi kita sudah punya kaidah yang sangat kuat dalam masalah sahabat. Jelas Utsman bin Affan salah satu khulafaur rasyidin, ya. Dan Nabi sudah bersabda, eh, "Man ya'ish minkum fasahra khilafan eh, fasahra khilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'adu 'alayha bin nawadir wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Ya, orang yang hidup sepeninggal nanti melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah ulama Rasidin al -Bahri. Maka sikap kita jangan percaya dan menolak dan istighfar. Karena cinta kepada sahabat bagian daripada iman, benci kepada sahabat bagian dari kemunafikan. Itu penjelasan Al-Imam Al-Tuhawi dalam Al-Aqidah Tuhawi.